Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amin. Ya Jamaah sekalian, Alhamdulillah Kembali kita dipertemukan oleh Allah Pada zuhur ini Tanggal 28 Rabiul Awal Bertepatan dengan Tanggal 18 16 April 2007 Jamaah sekalian, Allah menciptakan alam semesta ini berikut dengan perangkatnya. Apakah itu perangkat hukum, perangkat aturannya, yang nanti akan saya jelaskan. Sebagian pernah saya utarakan. Allah SWT menciptakan alam semesta lengkap dengan perangkat-perangkat pendukungnya. Pernah saya utarakan waktu itu sebagian bahwa setelah Allah menciptakan alam semesta, maka tidak seperti yang dibayangkan oleh penganut-penganut materialis dalam hal ini orang barat yang menyangka bahwa Allah sudah lepas kendali melepaskan kendalinya atas alam semesta tetapi Allah dalam etikat kita Allah tetap mengendalikannya. Dan juga <clears throat> sebelumnya Allah telah menciptakan wadah bagi alam semesta ini. Itulah yang kita kenal dengan ruang dan waktu. Jadi boleh jadi dalam konteks alam yang bisa kita kita indera atau kita jangkau dengan akal dan indera kita boleh dikatakan bahwa makhluk Allah yang paling primitif itu sesungguhnya adalah ruang dan waktu karena keduanya ini diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta dan seisinya. Bila Allah menciptakannya, maka Allah pula yang kuasa untuk mengendalikannya. Secara normal, makhluk-makhluk yang kemudian tunduk di bawah perangkap ruang dan waktu ini akan merasakan adanya satu kaedah-kaedah. Ada satu batasan-batasan yang tidak bisa mereka lampaui. Sebagai contoh, keterikatan kita dengan ruang tidak bisa membuat kita berada di dua tempat atau lebih sekaligus. Bapak-bapak yang sedang duduk bersila di sini, ya. jangan <clears throat> kemudian istri atau anak bapak mencari bapak di rumah bapak. Tentu tidak ada. Karena kita tidak bisa menempati dua ruang sekaligus. <clears throat> Dan ini satu kaidah yang sudah Allah tetapkan dari awalnya. Akal kita mematuhi logika seperti itu. Begitu pula dengan ikatan waktu. Bisakah kita bertemu dengan uyut kita yang sudah meninggal? Atau bisakah kita bertemu dengan buyut kita yang mungkin baru lahir 20, 30, 40 tahun setelah kita meninggal. Ya, kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa ikut bersama Nabi Nuh mengarungi gelombang besar ketika banjir menelan permukaan bumi ini. Kita tidak bersama Nabi Musa ketika beliau menggiring umatnya melewati laut merah yang terbelah. Ya. Bahkan kita tidak menyaksikan bagaimana ketika Sultan Ngamit, ya, Pangeran Diponegoro, Habib Ontobirio Al bin Yahya diliciki oleh Belanda kemudian dibawa ke Jakarta kemudian dibuang entah kemana. Ya. Kenapa? Karena waktu mengikat kita. Tetapi saat-saat tertentu Allah bisa kuasa dan maha maha bisa untuk menaklukkan dua makhluknya yang dahsyat ini. Ruang dan waktu. Saya katakan dahsyat, ya. Makhluk ruang inilah, makhluk Allah yang menang ruang inilah yang membuat kita memiliki perasaan. Oh, Bogor itu ada dalam jarak 120 km dari sini. Untuk bisa sampai ke sana kita harus berusaha payah. Ya. Menempuh jalan yang seringkali bermasalah. Ya. Kalaupun ingin lancar lewat jalan tol, jalan tol bayarnya berapa? Ya. Belum mobil yang harus kita miliki harus sehat. Ya. BBM harganya sekarang melambung. makhluk ruang ini juga yang membuat kita merasa bahwa Mekah itu jauh. Ada dalam rentak jarak mungkin lebih dari 11.000 km dari sini. Ya. Itulah yang membuat kita berpikir berulang kali untuk menunaikan haji. Ya, di mana duitnya abah, orang terek haji kumaha. Kemudian kita menabung bersusah payah Menyisihkan gaji kita, menyisihkan penghasilan kita. Betapa dahsyat makhluk Allah yang bernama ruang. Ya. Makhluk ini pula yang membuat dua orang kekasih ya, yang tadinya saling mencinta ya, berada di tempat yang sama, kemudian entah karena apa pasti karena takdir Allah menjadi berpisah kemudian saling rindu ya misalnya ini ya calon suaminya sedang belajar di London ya di sini sang calon istri menderita ya kemudian melamunkan merindukan kemudian bisa saja berpikir yang bukan-bukan jangan-jangan si Akang teh menangkan jodoh gadis bule misalnya ya Betapa dahsyatnya makhluk Allah yang bernama ruang. Ya. Empat belas miliar tahun alam semesta didikte oleh makhluk yang satu ini. Ya. Empat setengah miliar tahun planet bumi ini didikte oleh makhluk yang satu ini. Ya. Dan Dan 50 ribu tahun peradaban manusia didikte oleh makhluk yang satu ini. Luar biasa. Makhluk Allah yang bernama ruang. Ya. Makhluk Allah lainnya yang tidak kalah dahsyatnya. Yaitu makhluk Allah yang bernama waktu. Ini juga sama dahsyatnya dengan ruang. Fenomenanya luar biasa seringkali berada di luar jangkauan akal kita untuk bisa membayangkannya. Ya. Bayangkan berapa banyak bapak-bapak yang duduk di sini. Ya, dulunya adalah pemuda yang tampan. Sama seperti yang sedang duduk di depan Anda ini. nama makasih, luar biasa. Rasanya dulu seluruh SMA menyukai saya. Tapi sekarang apa yang Anda lihat? Rambut yang rontok. Berubah warna. Kulit yang keriput. Tulang yang reot. Pada waktu sholat, orang lain bangkit dengan gagah dari sujudnya. Kenapa kita Kereketnya bangkitnya perlahan kalau taraweh ketinggalan terus apalagi kalau tarawehnya sistem angkot ngajar setoran ya. ya. memang saya suka dengan taraweh yang 20 rakaat sangat suka sekali karena itu sesuai dengan madhab saya madhab yang saya anut yaitu madhab syafi'i tapi jangan gitulah melakukannya. Ya. Seolah-olah 20 rokat itu seperti batu karang yang harus segera dirobohkan. Ya. Kesian kita-kita yang sudah tua ini kan. Ya. Dari sujud bangkit ke berdiri belum-belum sudah ruku lagi si imam. akhirnya saya mufarokoh saja lah. Mendingan sholat sendirian mundur ke belakang. Sebab tarawih itu adalah sebenarnya gantinya sholat tahajud. Kenapa harus dikerjakan seperti itu? Ya, setengah kalap mengejarnya. Ya. Dan juga tarawih itu jama, ya dari segi bahasa ya. Itu jama dari tarwihah. Tarwihah itu artinya paus, istirahat, santai. Jadi sholat tarawih itu harusnya dikerjakan dengan santai. Contoh yang baik, tapi masih sulit dikerjakan di kita ya. Itu yang ada di Masjidil Haram. Ya, bapak-bapak ya, yang punya ongkos sedikit lebih banyak ya. Boleh tuh sekali-sekali umroh di bulan Ramadan ya. Menikmati bagaimana sholat tarawih di situ 20 rakaat Ya, setiap malam tamat satu jus, Ya. Satu jus lebih sedikit. Ya. Kemudian ditutup dengan witir tiga rakaat, dua plus satu. Yang terakhir pakai kunut. Ya. Di tidak terakhir imamnya membaca kunut. Padahal imamnya itu adalah bermadhab hambali yang tidak melakukan kunut di waktu subuh. Ya, seperti halnya penganut madhab syafi'i. Ya. Seharusnya seperti itu kita sholat tarawih. Ya. Tidak mengejar target, mengejar waktu. Seperti supir angkot yang kalap mengejar setoran. Ya. Kita-kita ini kasihan Pak ya. Yang sudah uzur. Kalau saya sih rasanya masih muda. Baru 48. Bapak-bapak mungkin ada yang sudah di atas 50 ya. Atau sudah mendekati pensiun. Betapa dahsyatnya makhluk Allah yang bernama waktu. Teman-teman kita saat kita reuni membuat kita terkejut. Ya. Kita kemudian saling menuding. Kok kamu jadi jelek? Ya. Mana dulu kegantengan kamu? Ya. Mana dulu kecantikan kamu? Ya. Makhluk Allah pula lah yang membuat gedung ini tidak bisa bertahan lebih dari 200 tahun. Tidak percaya, tungguin aja. Ya, Insya Allah 200 tahun lagi sudah lain ini gedung. Yang kita bilang tohaga koko. Ya. ribu tahun lagi Gunung Burarang sudah lain profilnya. Tidak percaya? Iya. Katanya sekian ratus ribu tahun yang lalu Gunung Tangkuban Perahu itu tidak seperti itu bentuknya. Tetapi mengerucut. Kemudian terjadi ledakan-ledakan dahsyat sehingga tubuhnya hanya tersisa seperlimanya katanya. Ya. Tidak percaya mundur aja ke zaman lalu. Ya. Danau Toba itu dulunya adalah gunung raksasa. Kemudian terjadi ledakan yang dahsyat yang katanya 5000 kali lipat Krakatau. Sangat dahsyat sekali sehingga meninggalkan danau yang luas bernama Danau Toba. Betapa dahsyatnya makhluk Allah yang bernama waktu. Dan kedahsyatan ini didapat dari siapa? Dari sang penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kemahadahsyatan itu ada di siapa? Ada di zat penciptanya. Sosok penciptanya. Zat berarti sosok. Diri sang penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pula lah yang berhak mengatur dan mengendalikan kedua makhluknya yang dahsyat ini. Dan bisa saja pada satu saat Allah sebagaimana Allah menaklukkan makhluk-makhluk lain kepada seorang hambanya yang ia cintai waliyun min awliyaillah maka Allah bisa juga menaklukkan dua makhluknya yang maha dahsyat ini dua makhluknya yang paling primitif di alam kita yaitu ruang dan waktu. Ya. Oleh karena itu, jangan heran Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, kalau kita mengkaji tasawuf ini, kemudian kita menemukan sosok-sosok para aulia yang merupakan produk-produk tasawuf. Ya, itu sering kita dengar cerita-cerita aneh tentang penaklukan ruang dan waktu. ada seorang syekh yang bisa ditampak ya, atau bisa dilihat, dirasakan keberadaannya ya, di beberapa tempat sekaligus. Itu kita jangan heran. Ya. Kemudian ada juga para aulia yang bisa berguru kepada para nabi zaman lalu. Padahal mereka ini dipisahkan oleh tembok waktu yang tinggi sekali. Yang tidak mungkin tertembus oleh siapapun. Tetapi Allah berkuasa untuk melumerkan tembok waktu itu. Tembok waktu ini, sekat waktu inilah yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan buyut, canggah, janggaware, udak-udak siwur kita. Tembok dan sekat waktu ini pula yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan buyut, bau, canggah, udak-udak siwur keturunan kita. Ya, tetapi kalau satu waktu Allah mencairkan tembok tersebut, ya, maka kita bisa bertemu dengan leluhur kita atau bisa bertemu dengan cucu-cucu kita tepat di hadapan kita. Jangan kita mengatakan bahwa akhirat itu nanti. Jangan kita mengatakan surga dan neraka itu nanti. Kita bilang nanti karena kita selama ini dipenjarakan oleh waktu. Seandainya waktu itu dilomerkan oleh Allah. Maka neraka itu ada di depan kita. Surga itu ada di depan kita. Saat ini juga. Kemudian di situ kita baru menyadari bahwa ruang ruang dan waktu, ya, ruang dan juga waktu adalah sesuatu yang deceptif sifatnya, menipu kita selama ini. Ya. Ruang dan waktu menjebakku. Ya. Ruang dan waktu hanya menipu, hidup mati menjebakku. Sekedar meloncat, ini pembahasannya ya. Walaupun Isra dan Mi'raj masih lama ya. Tapi setiap Isra dan Mi'raj saya selalu mendapat hikmah yaitu tentang hakikat waktu. Ya. Begini Bapak-bapak dan Ibu. Ya. Rasulullah SAW itu mi'rajnya naik apa sih? Oh, Ayo. Iya. Naik apa? Ya. Banyak orang yang mengatakan Rasulullah na mi bermi'rajnya naik buruk. Iya. Ini sebenarnya jawaban yang setengah benar, setengah keliru. Iya. Buruk itu hanya beliau gunakan di perjalanan darat, yaitu dari Eh, Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa. Ya, di situ Rasulullah SAW dibonceng oleh Sayyidina Jibril alaihissalam menaiki satu makhluk Allah yang luar biasa berbentuk kuda ya tapi kuda yang tidak ada dalam alam kita karena kuda ini meloncatnya sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang itu, sejauh mata kita memandang kurang lebih 200 km. Ya. Nah, sekali loncat itu kurang dari satu detik. Katakanlah seperlima detik. Atau sepersepuluh detik. Satu kali loncat 200 km. Maka jarak Mekah Masjid Aqsa yang 2000 km itu hanya dalam waktu satu detik. Karena hanya hanya lima kali loncatan ya. Lima kali loncatan ini kira-kira. Ya. Tidak percaya pasang saja speedometer di pundaknya buruk. Ya. Nah, tetapi ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj maka buruk sudah tidak berlaku di situ. Ya. Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj dengan Mi'raj. Tentu kalimat saya ini sedikit membingungkan. Ya. Tapi saya kasih saja kuncinya. Rasulullah melakukan Mi'raj. Mi'raj ini kedudukannya sebagai masdar atau jiran dengan menggunakan mi'raj. Mi'raj yang kedua ini adalah alatnya. Ya. Mif'al. Ya. Masdar atau jarannya mi'raj. Ya. Ini yang disebut dengan masdar mimi. Ya. A'raja yu'ariju i'rajan wa mi'rajan. Jadi Rasulullah diangkat ya. Peristiwa pengangkatan Rasulullah pengirajan, ya. pengirajan pemi'rajan Rasulullah, mi'raj itu lewat alat mi'raj. Ya. Sebenarnya Al-Quran dengan gamblang menerangkan ini. Sebab di dalam Al-Quran ada surat tentang alat-alat mi'raj. Ya. Cuma kita sering uh, tidak tidak mewaspadainya. Karena surat tersebut menggunakan jama' Mi'raj jamanya ma'arij. Maka di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waki' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Orang-orang kafir bertanya tentang azab yang akan pasti menimpa mereka dan mereka tidak bisa menolaknya. Sebab azab ini datang dari Allah sang pemilik Mi'raj Mi'raj. Mana bisa azab ini bisa ditolak di dunia? Kau bisa menyewa pengacara handal. Ya, satu jam bicara di pengadilan tarifnya seribu dolar, dua ribu dolar atau mungkin lebih. Kau bisa menyogok jaksa, kau bisa menyogok hakim, kau bisa menyogok penjara kepala penjara misalnya. Sehingga penjaramu ini sama dengan hotel bintang lima misalnya. Ya. Tapi kalau azab itu datang dari Allah, siapa yang bisa menolak? Karena Allah ini maha kuasa. Dan salah satu wujud kemahakuasaan Allah adalah Allah memiliki mi'raj-mi'raj. Alat-alat untuk melakukan mi'raj. Rasulullah bermi'raj dengan menggunakan alat mi'raj. Bagaimana dahsyatnya alat mi'raj ini? Inilah alat yang menekuk makhluk Allah yang dasar tadi bernama waktu. Siapapun yang lewat miros ini maka makhluk Allah yang bernama waktu langsung teler aja ya. Langsung tunduk karena sang waktu tidak bisa mencengkeram dia lagi. Jadi alat miros ini alat pembebas seseorang dari cengkeraman kedahsyatan kecengkeraman ruah, uh, makhluk yang bernama waktu dan juga makhluk yang bernama ruang sekaligus. Karena ruang dan waktu ini seperti saudara kembar ya. Yang tidak yang sulit dipisahkan. Ya. Seperti koordinat X dan Y ya. Maka kita bermain di koordinat ruang dan waktu. Gimana? Ya, tidak bisa dicopot salah satunya. Ya, itu sudah merupakan satu perangkat. Ya. Nah, kedahsyatan makhluk Allah lainnya yang bernama Mi'raj itu digambarkan di ayat berikutnya. Ya, makanya kalau baca Quran tidak boleh selewat saja. Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu fihi ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Lewat mi'raj-mi'raj ini, para malaikat dan juga Aruh, panglima tertinggi para malaikat, yaitu Sayyidina Jibril alaihissalam, biasa melakukan perjalanan ulang alik antara langit dan bumi, membawa perintah Allah, yang ukuran waktunya satu hari sama dengan lima puluh ribu tahun. Satu hari sama dengan lima puluh ribu tahun. Ya. Satu hari sama dengan lima puluh ribu tahun. Bagaimana itu membayangkannya? Ya. Sebelum kita membayangkan ke sana, saya saya sodorkan dulu ayat lain. Di surat An-Nisa atau Al-Baqarah ya, Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa mencarinya sendiri. Ada firman Allah seperti ini. Wa yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan kalau saya boleh ganti kalimatnya terasa seperti seribu tahun dalam perhitunganmu. Satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat nanti sama dengan seribu tahun menurut perhitunganmu. Terasa seperti seribu tahun. Ya. Maka dari itu kita bisa membuat analogi dari ayat ini. Taruhlah bapak, ya, ibu hidup seribu tahun di dunia ini. Ya, dan seribu tahun itu berlaku efektif, efisien sekali. Yaitu seribu tahun itu berjaya, kaya raya, ganteng terus, cantik terus, nubogona loba, ya, nubogoh kamarnya loba, digila gila oleh lawan jenis berkuasa, anak buahnya banyak. Barangkali Fir'aun belum seberapa ya, karena seribu tahun kita hidup. Tidak pernah sakit, ya, flu sekalipun belum pernah, ya. tidak pernah kecewa, ya. tidak pernah frustrasi, ya. tidak pernah telat bayar rekening, tidak pernah dimarahin sama bos, tidak pernah mendapat hukuman. Pokoknya seribu tahun itu berlaku sangat efisien. Hebat hidupnya. Tapi apa boleh buat? Kalau kata orang Sunda, orang kaya. Ajal mah bakal datang. Apa boleh buat ajal akan tiba? Maka di usia seribu tahun, di umur kita yang seribu tahun itu, Datang malaikat maut menjemput kita. Sedang enak-enaknya kita menikmati dunia ini. ya Tepat di hari ulang tahun kita yang ke seribu. Jadi lilinnya ada seribu pak. Ya, gimana coba niupnya dia? Pakai blower raksasa. Push. Ya. Datang malaikat maut. Ya. Kemudian kita tanya, ya, Siapa anda? Kata malaikat maut. Akulah tamumu yang terakhir. Wah, silaka ya. Akulah tamumu yang terakhir. Meninggal kita. Kita tinggalkan itu dunia yang sudah kita jalani seribu tahun. Maka kita memasuki waktu yang ada di sisi Allah. Maka seolah-olah kita yang sudah hidup seribu tahun itu terasa baru baru berapa tadi? Satu hari, <laughs> ya baru satu hari. Baru 24 jam kita hidup. Padahal kita sudah menjadi seribu tahun. Di situ kita merasakan bahwa seribu tahun itu hanya desepsi saja. Hanya tipuan dari Allah saja, hanya tayangan saja. Bukan sesuatu yang mutlak seribu tahun itu. Kalender, perhitungan astronomi, ilmu falak, bubar semua ketika Allah sudah menjemput kita. Dan kita memasuki dimensi waktu yang baru bagi kita. Eh, ternyata rasanya kita baru hidup sehari. Ya, sehari. Itu kalau pakai ayat tadi. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita pakai ayat yang barusan? Satu hari sama dengan 50 ribu tahun fi yaumin kanat miqdaruhu khamsina alfasana maka bapak ibu kita ini yang hidupnya seribu tahun full efektif betul-betul berjaya seribu tahun itu maka ketika kita mati kita akan menemukan satu dimensi waktu yang betul-betul baru bagi kita seribu tahun seperti seper lima puluh Hari seperlima puluh hari itu berapa jam ya? Memang satu hari ada berapa jam? 24 jam. Jadi kalau seperlima puluh hari berapa? 24 per 50. Kurang dari setengah jam. Taruhlah kalau saya tidak salah hitung 23 setengah menit ya. Silakan bantu. 24 bagi 50 berapa? ya. 24 jam kali 60 menit bagi 50 kalau tidak salah 23 setengah menit kurang lebihnya mohon dimaaf ya maka kita yang hidup seribu tahun ketika kita memasuki alam akhirat oh ternyata aku baru hidup 23 setengah menit apa artinya kesia-siaan hidup, kesia-siaan waktu. Wal asri innal insana lafi husrin. Justru karena ada waktu inilah maka manusia menjadi makhluk yang merugi. Kecuali yang mendasar hidupnya dengan keimanan dan mengisi relung-relung waktunya dengan amal kebaikan. Dan amal kebaikan yang baik itu adalah saling mengingatkan akan kebenaran dan saling mengingatkan akan kesabaran, keteguhan. Sebab orang sering tidak sabar justru karena waktu, lagi-lagi waktu. Ya, asa kulilalela ai, eh, asa kulilalela teuing aing gering tehnya. Karena kata Allah dah baru segitu aja. Ya. Waktu enak berjam-jam kita lalui kita enjoy-enjoy saja, tapi sakit gigi lima menit saja sudah rasanya seperti apa? Gitu ya Bapak-bapak ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Kalau kita hidup seribu tahun full efektif. Kemudian kita diajak oleh malaikat maut dijemput, maka kita baru hidup berapa tadi? 23 setengah menit. Itu kalau seribu tahun, mbak ibu. Tapi siapa di sini yang hidup seribu tahun? Kayaknya seratus tahun juga udah rekor ya. Semua media masa akan melansir berita kita seribu seratus tahun hidup dalam badan sehat. Ya, seratus tahun hidup berjaya, mati baru dua koma tiga menit atau baru dua ratusan detik. Eh, betul, dua detik. Ya. <laughs> ya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu jangan juga terkecoh oleh ayat ini. Jangan maksudnya jangan terpaku di ayat ini saja. Di bilangan 50 ribu. 50 ribu itu kan bilangan orang Arab zaman dulu. Yang belum mengenal istilah juta. Sehingga Allah menggunakan kalimat fi yaumin kana miqdaruhu khomsina alfasana khamsina alfasana. Ya. Karena dulu belum ada milyun. Belum ada juta. Bagaimana kalau ayat Quran itu turun di abad ini di mana manusia sudah mengenal bilangan milyun, billion, trillion, quadrillion, septillion dan seterusnya apa nggak tahu. Barangkali nanti Allah akan mengatakan Malaikat keluar masuk lewat lorong-lorong Mi'raj. Satu hari sama dengan 50 miliar tahun dalam hitunganmu. Nah, rasain lo. Maka ketika seseorang hidup berjaya 100 tahun, kemudian dia mati, seolah-olah dia baru hidup hanya beberapa detik saja. Bahkan lebih lebih cepat dari itu. Lebih cepat dari kelepak sayap nyamuk. Ya, a flap of wing Hanya satu kelepak. Sayap mengengat. Ya. Masya Allah. Waktu ini ya. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam kesempatan lain. Ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu. Ya. Illa sa'atan. Atau dalam kesempatan lain. Illa asyiatan au Orang-orang kafir yang di dunianya berjaya, kemudian sombong, kemudian tidak mengenal Tuhan, kemudian ingkar pada Tuhan, ketika digiring di hadapan neraka, maka dia merasa bahwa hidupnya dunia ini baru sepenggalan hari saja. Sepenggalan duha atau sepenggalan sore. Sepenggalan pagi, sepenggalan sore. Sia-sia. Ya. Inilah prinsip kesia-siaan waktu. Oleh karena itu, ayat berikutnya Allah mengatakan, fasbir. Ya. Apa oh, bagaimana ayat urutannya sih? Ya. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Oleh karena itu engkau wahai Muhammad, ini ayat untuk menghibur Rasulullah kamu harus sabar saja terhadap ulah tindakan mereka menyakitkan. Mereka memandang hal itu sebagai hal yang jauh. Akhirat irahabua. Ya, kapan tahu akhirat datangnya? Mereka memandangnya jauh. Wanarahu koriba. Kami memandangnya sangat dekat. Seperti seorang yang memiliki ikan diletakkan di akuarium, satu waktu dia bisa saja memindahkan ikan itu keluar dari akuarium. Ya. Kita merasa bahwa akhirat lama, kiamat kapan tahu terjadinya. Surga dan neraka entah ada di pelosok pikiran kita yang jauh di mana tahu. Padahal Allah melihatnya sangat dekat sekali. Ya, begitu pula dengan waktu kita tahu-tahu sudah 40 menit berlalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini renungan saya dapati tadi di jalan. Karena kan saya pulang dari ziarah wali sanga sampai rumah di Bogor nih ya setengah lima. Ya, kepalang saya pikir jangan tidur deh, sholat subuh dulu, tunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat subuh. Setelah itu saya tidur. Ya Allah bangunnya jam setengah sembilan, Pak. Saya seperti tersengat kala jengking. Ya, mohon maaf ini, saya tidak mandi dulu. Mandinya tadi subuh udah, tenang saja. Ya. Langsung saya sambar pakaian saya. Ya. Langsung saya panggil murid saya. Ayo antar Ustadz nih ke terminal. Ya, saya baru bergerak bus saya itu pukul 9. Yang biasanya bus itu bergerak pukul 8. Kan logikanya saya terlambat satu jam ya. Betul tidak? Tapi kenapa saya datang ke sini? Imam baru saja memulai sholat di rokat pertama. Ya, saya santai saja wudhu. Ya. Tentu saja saya tidak berpretensi sebagai wali loh. Yang Allah sudah menentukan ruang dan waktu, tidak. Cuma sepanjang jalan ini rahasianya ya. Tolong jangan dibilangin ke siapa-siapa. Sepanjang jalan saya baca Fatihah saja. Untuk mereka-mereka yang kemarin saya kunjungi, sembilan wali ditambah dengan guru-guru yang lain, Syekh Abdul Hafiz, Syekh Syahid Salihun, Syekh Muslim Difa Imam Puro, Syekh Abdul Wahab, ya, Syekh Say Sayyidah ya, Sayyidah Maria, seorang wanita soleh yang hidupnya 800 tahun yang lalu. Makamnya ada di Kaliori, Rembang. Ya. Saya Fatihah, Fatihah. Kemudian baca surat Alam Nasroh. <laughs> saya udah pasrah deh. Terserah sampai sini mungkin sudah bubar jamaah. Ya. Mungkin saya dijemberuti oleh Pak Yusuf nggak apa-apa. Eh ternyata sampai di sini alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dalam kesempatan lain saya pernah pulang dari guru saya di Syariu. Ya. Pada waktu pergi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya dalam mengemudikan mobil. Ngebut luar biasa. Jadi perjalanan dari Cianjur ke Cariu yang biasanya satu setengah jam saya lalap 50 menit sampai di di halaman beliau saya membanggakan pada teman-teman saya. Tuh, lihat. Ya. Saya cukup terampil mengendalikan mobil. Yang satu setengah jam hanya 50 menit. Kami punya spare time waktu yang cukup banyak. Ya, tapi nampaknya pakai ini mengerti saya sedang ada tugas di Al Ghazali di Bogor. Ya, jadi tidak lama kemudian beliau mengizinkan saya pulang. Silakan deh. Pak Ustadz kayaknya sibuk pulang. Karena merasa spare time masih banyak, waktu masih banyak, saya berkendara dengan santai kembali ke arah Cianjur. Waktu itu kalau saya pergi ke Carius selalu lewat arah Cianjur, ya. bukan lewat arah Jonggol. Jadi saya santai saja kembali ke Cianjur mengantarkan teman saya orang Cikundul ya. Santai. Apa yang terjadi Bapak-bapak? Sampai di Cikundul saya lihat jam kaget saya. Ternyata hanya berlalu 25 menit. Paham Bapak-bapak? Biasanya satu setengah jam. Ngebut 50 menit, santai malah 25 menit. Gimana coy? <laughs> Logika ditaruh di mana itu? Barangkali jam saya salah, saya lihat jam di rumah teman saya. Betul. Jam di HP milik teman saya. Betul. Ya. Jadi jalan santainya 25 menit. Apa yang terjadi ini? Kayaknya Syekh Hasan Jari itu mendorong saya. <laughs> Sehingga jalan santai tapi kok cuma 25 menit. Ya. Allah menaklukkan makhluknya yang dahsyat bernama waktu kepada hambanya yang ia cintai. Syekh Hasan Ibrahim tadi. Ya, sehingga harusnya jalan santai kan lebih dari satu setengah jam. Kok hanya 25 menit. Ya. Mudah-mudahan umur kita berkah ya Pak ya. Jangan minta panjang umurnya saja. Minta juga panjang umur dan berkah. Buat apa panjang umur kalau kayak Fir'aun? Fir'aun itu umurnya panjang, tidak pernah sakit, ganteng terus, berkuasa terus, tapi ujung-ujungnya apa? Merugi. Seperti yang tadi kita terangkan. Kita minta berkah. Ya. Sayyidi Syekh Imam Abu Hamid Muhammad Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, umurnya hanya berapa Pak? 55 tahun. Tetapi karya beliau sebanyak 2000 judul yang diketahui oleh masyarakat umat Islam hanya 200 judul dan yang dicetak baru 20-an judul dan yang kita baca baru 20 halaman ya. Bayangkan 55 tahun kok bisa mengarang karangan sebanyak itu. Berkah. Ya. Siapapun pasti berpikir, ini pasti beliau ini mengarang buku 24 jam nonstop. Apalagi dulu belum ada laptop ya, belum ada PDA ya. Belum ada input device yang membuat kita bisa mengarang cepat ya, tapi menggunakan pena tulis Pak. Dan perjalanan jauh bermil-mil, ribuan mil dengan menggunakan kuda atau unta saja, tapi kok bisa seberkah itu waktunya? 2000 judul. Umurnya hanya 55 tahun. Dan karyanya bertahan sampai sekarang. Jadi usia biologis beliau hanya 55 tahun, tapi usia ruhaninya sampai sekarang beliau belum meninggal. Secara fisik sudah meninggal ya, tapi secara rohani belum meninggal. Ya. Setiap saat kita bisa menemui beliau. Asal tahu saja cara sholatnya. Itu. Subhanallah wa bihamdih astaghfiruka wa atubu ilaik wa syadu alla ilaha illa Barangkali ada pertanyaan? Ada nih sekitar 10 menit lagi. Silahkan. Mau pakai ini? Mau? Ya? Sudah cukup keras. <laughs> ya? Di bulan? Di bulan Maulid ya. Di Iya. Yeah. Iya, yeah, betul. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Terima kasih. Di bulan Robiul Awal, sebagaimana saya katakan pada pertemuan yang lalu, itu terjadi tiga kejadian penting yang bersangkutan dengan peri kehidupan beliau. Yang pertama maulidnya, maulid itu kelahiran Pak ya. Yang kedua hijrahnya, dan yang ketiga, wafatnya. Ini semuanya terjadi di bulan Rabiul Awal. Jadi sebenarnya bulan Rabiul Awal itu tidak sah disebut sebagai bulan maulid. Ya. Kalau mau diberi julukan ya. Harusnya maulid hijrah wafat. Tapi kepanjangan. Ya, akhirnya Allah menyebutnya bulan maulid. Ya. Tiga kejadian penting ini terjadi di bulan yang sama, Robil Awal, dan di tanggal yang sama. Ya. Kalau kita gunakan riwayat-riwayat yang kuat, yaitu tanggal 12 Robil Awal, dan katanya bahkan di hari yang sama, itu hari Senin. Lahir hari Senin 12 Robil Awal, hijrah sampai di Madinah 12, Senin 12 Robil Awal, dan tiba eh maaf wafat Senin 12 Rabiul Awal. Jadi sebenarnya apa? Bulan Rabiul Awal itu seharusnya kita memperingati yang tiga ini. Mengenai faedahnya luar biasa, sangat besar sekali faedahnya. Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Ya. Kelahiran Bung Karno saja sering diperingati dan kita merasakan faedah yang besar. Kalau tidak salah kelahiran Bung Karno itu kapan ya? Juni ya. Kita peringati kenapa untuk menyerap nilai-nilai perjuangan beliau sebagai bapak proklamasi. itu. Apalagi <laughs> ini junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara faedah amat sangat luar biasa. Barangkali barangkali muhadharah sepuluh hari pun tidak akan selesai untuk menerangkan faidah yang bisa kita peroleh dari memperingati maulid beliau. Belum lagi bicara memperingati hijrah beliau. Dan juga memperingati wafat beliau. Hanya secara singkatnya memperingati maulid itu memperingati lahirnya manusia sempurna, insan kamil. Dan memperingati hijrah memperingati lahirnya syariat yang sempurna. Ya, syariah kamilah dan memperingati wafatnya ya memperingati jasa-jasa yang telah beliau tinggalkan ketika beliau wafat 10 juta penduduk jazirah Arab masuk Islam 10 juta ya. dan hikmah lain Kematian beliau tidak berarti kematian bagi agama Islam. Agama Islam malah semakin berkembang. Wallahu a'lam. Ya. Kayaknya tidak ada waktu lagi ini. Saya khawatir. Tuh, betul ya. Saya akhiri sampai di sini dulu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf ini ya karena tergesa-gesa oleh-oleh tertinggal. Biasanya saya bawa oleh-oleh ya. Kali ini tertinggal mohon maaf. Minggu depan dirapel. Saya dapat oleh-oleh yang baik sekali yaitu ijazah doa ah, ijazah wirid yang sederhana tapi luar biasa dari guru saya Kiai Haji Muslim Rifai Mampuro di Klaten. Sayang tertinggal ya. Subhanakallah bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaika asyhadu an la ilaha illa Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita berdoa. Utamanya kita memohon pada Allah agar usia kita diberkahkan oleh Allah SWT kita tidak tergolong manusia-manusia yang merugi karena dilindas oleh sang waktu. Ala hadhihin niyah wa bi kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ila al malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin min ulama'i wa musyrikin wa ma'arifihim بالنية لنيل رضا الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد آمين يا رب العالمين مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار من باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم إنا نسألك باسمك الجليل الذي وضعته في كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل نسألك اللهم بنور الفاتحة وببركة